Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan an-nasakh atau yang dikenal dengan al-labdu an-nasikh. wal mansukh yang mana ngam seorang hamba atau yang mana kita semuanya diwajibkan untuk beramal dengan na barakallahu fikum an-nasikh dan meninggalkan al-mansukh. Nah, barakallahu fikum dalam artian amal bagaimana? Amal nah barakallahu fikum jadi tunjukkan daripada lafaz tersebut. Nah, karena terkadang yang dihapuskan itu bisa jadi penghapusan syariat ini dalam artian yang dihapuskan pun juga syaratnya dengan apa? Yang menghapuskan syariat tersebut dengan apa? Syariat juga yaitu Al-Quran dan As-Sunnah terkadang yang dihapus itu adalah lafadnya nah hukumnya masih ada terkadang yang dihapus hukumnya lafadnya masih ada terkadang dua-duanya lafad dan hukumnya pun dihapus karena dibalik itu ada hikmah yang Allah Ta'ala ketahui Allah Ta'ala berikan di situ yang mana hikmah tersebut nah barakallahu fikum Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui apa maksudnya ya? nah kemudian untuk masalah penghapusan syariat ini bukan perkara yang mustahil dan terbukti dan ada gitu loh karena Allah Taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, mana sah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha Aw misliha. Dan tidaklah kami menghapus satu ayat saja atau meninggalkannya melainkan kami akan mendatangkan dengan yang lebih bagus dari ayat yang kami hapus tersebut apa yang semisalnya. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang kita lanjutkan qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Halaman 52 ma tanyaun naskhuh naskhuh sekarang nam apa yang menghalang-halangi atau yang menghalang-halangi untuk tidak bisa dihapus ma tanyaun naskhuh apa yang menghalangi penghapusan itu nah dalam artian tidak bisa dihapus apa pertama yang naskhuh fi ma yakin. yang bisa menghalangi penghapusan itu ada perkara-perkara berikut ini pertama al-akhbar al-akhbar kabar-kabar Li'anna naskha mahalluhu al-hukm. Karena yang namanya penghapusan itu tempatnya, tujuannya itu adalah hukum. Apa maksudnya itu? Mahalluhu al-hukm. Hukumnya yang dihapuskan nanti. Wa li'anna naskha ahadil khabarain. Dan dikarenakan menghapuskan salah satu di antara dua khabar, yastalzimu mengharuskan an yakuna ahaduhuma kadiban. Berarti nah barakallahu fikum mengharuskan salah satu di antara dua khabar tersebut dusta. Amin ya? Wal kadhibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulih. Sedangkan yang namanya kedustaan itu mustahil, perkara yang tidak mungkin terjadi pada kabar-kabar Allah dan Rasulnya. Paham ya? Nah, maksudnya yang tanda nasru maksud adalah yang menghalangi untuk dihapus, tidak bisa dihapus itu istilahnya itu. Paham belum? Itu maknanya. Maknanya adalah apa-apa yang menghalangi untuk dihapus. Apa itu? Akhbar, akhbarullah dan akhbar Rasulnya itu. Paham belum maksudnya ini? Ini nggak bisa dihapus. Nah, Allahumma illa, nah Bisa jadi, eh, kalaupun ada sedikit illa an yakuna al-hukmu atab suratul khabar. Bisa jadi kalau seandainya wujudnya itu penghapusan, nah ay yakuna al-hukmu atab suratul khabar. Hukum itu datang dalam bentuk khabar. Apa itu maksudnya ya? yang yamtani naskhuhu, maka tidak menghalangi untuk menghapusnya. Oh ya, tidak menghalangi untuk menghapusnya. Paham belum ini sekarang? Jadi, nambah kalau terkadang ada yang apa? Yang untuk menghapus itu dihalangi, enggak boleh dihapus. Paham ya? Nah, menghalangi untuk dihapus apa saja dari akhbar-akhbar itu. Akhbarullah dan akhbar Rasulnya nggak bisa dihapus. Paham ya? Nah, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya karena nanti kalau dihapus salah satu dari dua kabar tersebut, nah berarti mengharuskan salah satu diantaranya dusta. Dan kedustaan itu nggak mungkin atau perkara yang mustahil. Nah, kalau di, di nisbahkan pada kabar Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan mungkin bisa jadi kalau seandainya ada seperti itu bentuknya kayak penghapusan, itu bisa jadi hukum itu datang dalam bentuk kabar. Hukum datang dalam bentuk kabar. Nah, fala yang yamtani naskhuh, maka nam tidak dilarang nam untuk menghapusnya. Nah, kalau ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini nggak dilarang dihapus enggak masalah. Hukumnya tapi ya, lafaznya masih ada. Iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain. Perhatikan ini. Iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang bersabar di antara kalian, bersabar artinya, itu bisa mengalahkan 200 musuh. Paham ya? Bisa mengalahkan 200 musuh, 20 melawan 200. Nah, ini kalau kita telusuri seakan-akan berat enggak Berat. Musuhnya 200, kita cuma 20 misalkan. Nah, oleh karena itu al-ayatna Fa in hadza khabarun man lahu amr perhatikan Di sini bentuknya pengkabaran, tapi maknanya amr perintah. Nah, perintah maknanya. Maksudnya bagaimana perintah? Bagaimana? Nah, perintah dalam artian kalau dua puluh orang tadi kalian bersabar, nah diperintah untuk bersabar situ akan bisa mengalahkan 200. Tapi walihada ja'a nasmuhu fil ayati allati ba'daha. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Amr ini artinya bisa perintah, bisa ketetapan ya. Dalam artian itu kan lafaznya khobar pengkabaran, tapi maknanya ketetapan seperti itu. Dalam artian tuh sudah ditetapkan seperti itu 20 orang itu harus sabar itu bisa mengalahkan 200 itu loh. Cuman nanti kan akhirnya dihapus itu. Ya, yang dihapus apanya? Lafaznya atau hukumnya? Hukumnya kita lihat sini. Nah, walihada ada nasruhu, oleh karena ini datang penghapusannya fil ayat ini tiba ba'da pada ayat yang setelahnya. Wa hiya ta'ala itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, an "Ana" ya kan? Al-ana Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada kalian. Kenapa? Wa 'alima anna fikum dha'fa. Dikarenakan Allah Ta'ala telah mengetahui bahwasanya ada enam kelemahan pada pada kalian. 20 melawan 200 lemah. Akhirnya apa? Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain ini. Ewa. Ya, Di dihapus yang pertama tadi apanya? Lafazan hukumnya? Hukumnya. Nah, akhirnya ketika orang mengetahui ternyata ada kelemahan pada kaum muslimin, kaum mukminin, akhirnya fa'inya kumintum miyatun sabiratun. Nah, maka jika ada di antara kalian itu seratus orang yang bersabar, yaghlibu mi'atain. Ini mungkin bisa menghapus bisa bisa mengalahkan dua ratus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga apa? Kalau seribu, persahabat juga semuanya bisa mengatakan bisa mengalahkan berapa? Alfain. Nah, biidnillah. Itu pun masih biidznillah. Semarang 2000 dengan seizin Allah SWT. Saya Syahidnya mana syahidnya? Syahidnya ayat yang pertama dihapus dengan ayat yang kedua. Namanya namanya ayat musabarah dikenal dengan ayat musabarah. Eh, ayat berkaitan untuk, untuk apa? Untuk perintah untuk bersabar situ dalam menghadapi musuh. Nah, Na'am Allah fikum. Karena pertolongan hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan itu munculnya kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ahkam, hukum-hukum allati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin. Hukum-hukum yang itu menjadi maslahah, menjadi sebuah kepentingan pada setiap waktu dan setiap tempat. Ini enggak bisa dihapuskan ini. Paham ya? Nah, yang pertama tadi yang tidak bisa dihapuskan apa tadi? Akhbar kabar kepada Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun kalau kita telusuri yang dihapuskan apa dari hukumnya bukan bukan bukan lafadznya itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, karena hukum di situ lafadznya kan bentuknya khabar. Ayat kan itu. Ada lafadznya itu kan? Yang dihapus bukan lafadznya tapi hukumnya. Nah, sekarang yang kedua. Al-ahkamu lati takunu maslahatan fi kulli zaman makan. Hukum-hukum yang sudah menjadi apa? masalah kepentingan pada setiap waktu dan tempat kata tauhid seperti tauhid dihapuskan enggak tauhid dihapuskan enggak tauhid enggak dihapuskan wa usul iman dan dasar-dasar atau pokok-pokok keimanan wa usul ibadat dan dasar-dasar atau pokok-pokok ibadah wa makarim akhlak dan juga nah barakallahu fikum akhlak-akhlak yang mulia minas sidqi berupa kejujuran wal ifaf wal afaf berupa menjaga harga diri kehormatan wal karam kedermawanan wasyuja'ah nah keberanian hewan. Ini semuanya apa? Hukum-hukum yang sudah menjadi apa? Nah, kepentingan harus ada dalam artian di nambah kalafikum dicari dan dimiliki oleh seorang muslim dan mukmin. nambah kalafikum. fikum. dari nahu semisal itu, fala yumkin naskhul amr biha. Maka tidak memungkinkan untuk menghapus perkara dengannya. Oh ya. Nah, ya, tidak bisa. Tahu ya? Nah, Wa kadzalika la yumkin naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zaman wa makan. Maksudnya apa maksudnya? Maka tidak yang pertama tadi fala yumkin naskhul amri, maka tidak mungkin kan untuk menghapus perintah dengan tadi itu, perintah tauhid dihapus. Perintah usul iman dihapus, enggak bisa. Perintah untuk berbuat jujur dihapus, enggak bisa. Apa ya maksudnya? Karena itu perkara yang penting dan juga harus dimiliki gitu loh. Setiap waktu dan setiap saat, setiap tempat. Paham ya maksudnya ya? Jujur, menjaga harga diri, ya, kedermawanan yang perlu seperti itu ya wa wa kadzalika dan demikian juga la yumkin naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zaman wa makan oleh karena itu atau seperti itu pula tidak memungkinkan menghapus larangan dari perkara yang itu dianggap qabih apa qabih jelek atau keji pada setiap waktu dan tempat Kasir syirik dihapus ya larangan ini Larangan syirik dihapus ya Tidak dihapus. Wal kufri kekufuran, wa yang akhlak dan juga akhlak-akhlak yang jelek minal kadhib berupa kedustaan wal fujur nam dan juga nam kejahatan wal bukhl dan juga nam sikap pelit atau kikir wal jubn penat atau rasa takut atau penakut wa naudzalik dan yang selain itu paham ya jubn itu penakut ya nah barakallahu fikum itu semuanya larangan mengenai hal itu apa dihapus enggak tidak dihapus karena itu memang harus dilarang gitu loh paham maksudnya itu termasuk apa termasuk dasar-dasar pokok keimanan nah sehingga perlu diperhatikan wa ditarik dan selain itu ini syara'i'u kulluha dikarenakan syariat-syariat itu seluruhnya itnya id namanya itnya namanya id yang artinya karena id dikarenakan syariat-syariat ini seluruhnya lima salihul ibad untuk kepentingan-kepentingan hamba lima mafasid anhum dan menolak atau menghilangkan enam kerusakan-kerusakan dari hamba tersebut sehingga tidak bisa di apa hapus maksudnya ya jadi ada dua perkara yang tidak bisa dihapus. Yang pertama akhbar. Kabar-kabar Allah dan Rasulnya itu tidak dihapus. Itu Dipahami itu ya. Nah, karena apa? Karena penghapusan itu adalah apa? Tempatnya adalah hukum nanti. Nah, barakallahu fikum. Yang dihapuskan hukumnya bisa gitu loh maksudnya itu. Paham ya? Nah, karena kalau yang dihapus khabarnya itu mengharuskan apa? Berarti khabarnya salah satunya dusta. Paham maksudnya? Padahal khabar Allah dan Rasulnya dusta enggak? Beda. Yang kedua hukum, hukum yang masih apa? Bersangkutan dengan masalah kepentingan hamba. Setiap zaman, setiap waktu, dan setiap tempat itu nggak bisa dihapuskan. Paham ya? Oleh karena itu beliau meletakkan syarat-syaratnya. Qala al-musannifu rahmatullah alaih syurutun naskhi, syarat-syarat penghapusan. Penting syaratnya ini ya. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Yusratul lin-naskhi fima yumkin naskhuhu syurutun minha Disyaratkan untuk menghapusan atau menghapus perkara yang memungkinkan untuk dihapus beberapa syarat. Oh ya, disyaratkan Naam untuk menghapus fima pada perkara yang mungkin naskhu yang memungkinkan untuk dihapus syurutun beberapa syarat minha di antaranya ta'adzuru nam al-jam'i baina dalilain tidak memungkinkannya menggabungkan mensinkronkan antara dua dalil paham ya dua dalil yang kontradiksi apa kontradiksi Fauzan? Apa itu kontradiksi? Pertentangan atau pertabrakan, paham ya? Nah, itu kalau tidak mungkin untuk sinkron, atau digabungkan, itu bagaimana caranya? Berarti nanti ada di situ nasikh, nasikh wa mansukh biasanya. Atau ada cara yang lain. Kita lihat sini. Pertama, syaratnya adalah guru al-jam'i baina dalilain. Tidak memungkinkannya untuk menggabungkan antara dua dalil. Paham ya? Ta'adzur artinya uzur tapi kan diartikan tidak memungkinkan. Nah. Fa in amkana jam'u fala naskha. Nah, apabila memungkinkan bu, untuk digabungkan, disinkronkan, nah maka tidak ada penghapusan. Li imkanil amal bi kullin Dikarenakan apa? Memungkinkan untuk beramal pada masing-masing keduanya. Sekarang contohnya gini. Di dalam Al-Qur'an Karim disebutkan apa? Allah Subhanahu wa taala menyediakan hidayah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. ada kan? Nah, kemudian Allah Taala yang Maha memberikan hidayah kepada siapa yang telah kehendaki dan Allah Taala adalah zat yang Maha tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Nah, ayat yang pertama ini zahirnya apa zahirnya? pengiadaan hidayah. Rasulullah nggak nggak mampu memberikan apa? Hidayah. Tapi dalam ayat lain apa? Allah Taala berfirman, "Wa innaka kalatah, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Dan sesungguhnya sesungguhnya engkau wahai Muhammad dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad engkau mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, ini dohirnya tabrakan enggak? Dohirnya tanakut, berseberangan, kontradiksi. Paham ya? Tapi seperti ini kita pakai nasikh wa mansukh atau dijamak dulu? Dijamak dulu. Kalau mungkin kan jamak disinkronkan digabungkan di dulu. Cara menjamaknya bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama tadi, peniadaan hidayah tadi adalah hidayah apa? At-taufik. Engkau tidak akan mampu wahai Muhammad memberikan hidayah taufik. Benar. Hidayah taufik yang yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya enggak punya. Kita bisa menyarankan, mengarahkan, membimbing. Nah, barakallahu Taufik menasihati tapi untuk dia menerima hidayah itu tangan siapa? Karena Allah SWT. Banyak kan seperti ini. Nasihati orang tua berkali-kali, nasihati anak, istri. Tetap aja dia seperti itu. Gak ada respon misalkan. Karena hidayah taufik belum sampai. Buktinya Rasulullah ketika nasihati pamannya Abu Talib. Nerima gak pamannya? Karena hidayah taufik tangan Allah SWT. Nah, kemudian ayat yang kedua tadi. Wa inna kalatah ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau eh, bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah yang sifatnya memberikan petunjuk dan mengarahkan. Itu setiap orang bisa kan yang punya ilmu. Tapi kan belum tentu yang kita berikan hidayah itu menerima gitu. Paham belum? Sehingga nggak ada paksaan seperti ini. Kalau misalkan kita memaksa saudara kita nggak bisa, kita sampaikan yang benar seperti ini Ustaz. Ini keliru Ustaz. Paham ya? Ini nggak ada syariatnya, ini perkara yang berbahaya seperti ini Ustaz. Kalau dia nggak terima ini jangan dipaksa. Paham ya? Nah, ini perkara yang berbahaya seperti ini, nggak ada syaratnya ini. Dia tetap masih mengeluarkan hujah-hujahnya, mungkin dalil-dalilnya dari fatwa para ulama misalkan. Eh? Tapi ternyata apa ternyata? Ternyata dia belum menerima juga yang nggak bisa paksa. Selama dia masih ahlu sunnah wal jamaah mungkin dia karena kekeliruan atau mungkin dia mengikuti para ulama yang istiadat yang keliru ya biasanya kita sampaikan kita sampaikan yang benar itu nah paksaan nggak ada nah la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini dalam artian menyampaikan membimbing mengarahkan hewan seperti itu jadi jangan sampai terlalu berlebihan dalam permasalahan kehendak orang lain yang jelas kita sampaikan yang benar seperti ini ini yang benar dalilnya ini selesai nah menerima atau tidak menerima urusan lain lagi paham ya berarti sudah kita bisa sinkronkan tadi kan nah ketika bisa disinkronkan seperti itu nah apa akhirnya apa maka tidak bisa apa? maka tidak bisa nah barakallahu fikum menggunakan lafaz nasikh wa mansukh karena masih bisa disingkronkan. nah bisa digabungkan contoh lain banyak juga contoh lain Contoh lain Allah Taala berfirman, Inna Allah yakfirud dunuba zami'an Sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa. Ini doanya apa? Semua dosa diampuni nggak? Kesirikan diampuni nggak? Eh, padahal dalam ayat lain Allah Taala berfirman, Nam Inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maduna duna dzalika Sesungguhnya Allah Taala tidak mengampuni dosa syirik. Namun Allah Taala mengampuni dosa-dosa selain syirik. Paham ya? Nah, ini doairnya berarti bertentangan nggak? Bagaimana ini? Yang pertama tadi katanya Allah Taala mengampuni semua dosa, tapi ternyata yang satunya ini Allah Taala tidak mengampuni dosa syirik. Ini di nasih wa mansukh atau jamak dulu? di jamak dulu, disinkronkan. Caranya sinkronkan bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama tadi adalah Allah Taala mengampuni semua dosa bahkan dosa syirik pun diampuni. Manakala taubat sebelum meninggalnya. Adapun ayat yang kedua tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Taala tidak mengampuni dosa syirik, ini manakala dia tidak bertobat sebelum meninggalnya. Dah, namanya mensinkronkan itu, menggabungkan. Kalau salah ya? Nah, karena kontradiksi seperti itu terjadi kadang ya, orang menganggap ini bagaimana nih, bagaimana ini. Nah, mensinkronkan seperti itu butuh apa? Butuh pengalaman dan juga butuh ilmu yang pernah kita pelajari. Karena kalau cuma sembarangan nggak bisa juga itu. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang pertama syaratnya nasakh itu adalah apa? Nah, pertama ta'adzurul jam'i baina dalilain. Ya, tidak memungkinkan yang menggabungkan antara dua dalil. Tapi kalau memungkinkan bagaimana? Tempuh yang mungkin tadi, digabungkan dulu, sinkronkan terlebih dahulu. Barulah kita beramal dengannya. Yang kedua, al-ilmu bi ta'akhuri an-nasikh wa ya'lamu dhalik imma bin nasri aw bi khabari sahabi aw bi tarikh. Yang kedua, syarat untuk masalah penghapusan ini hendaknya mengilmui, mengetahui tentang apa? Naam bita'akhir nasih Dengan apa? Dengan mengetahui apa? Naam munculnya penghapusan ini belakangan. Karena yang namanya penghapusan datangnya awal atau akhir? Akhir. Ya, paham ya? Penghapus itu kan datang akhir itu. loh. Nah, nggak mungkin orang menghapus dulu baru nulis. Paham ya? Tapi tulisan tulis dulu baru dihapus itu loh. Jadi penghapus datangnya di akhir. Jadi harus tahu harus tahu bahasanya ini nasihnya ini penghapusnya ini datang datangnya apa? Datangnya lebih akhir daripada yang dihapus. Paham Ada dua lafaz. Lafaznya nasikh dan mansukh. Nah, itu kita harus tahu duluan mana ini, duluan yang mana? Duluan mansukhnya atau nasikhnya? Harus tahu agar kita nanti tidak keliru itu loh. Karena nasikh penghapus itu mesti datang di akhir. Gak mungkin di awal. Nah, barakallahu fikum seperti itu wa yu'lam wa yu'lamu dzalik dan itu diketahui imma binasli imma dengan cara apa dengan nas dalil au bi khabar sahabi atau dengan kabar ya, sahabat au bi atau dengan sejarah ya kalau fikum dengan sejarah yang sejarah nanti akan ketahuan sejarah-sejarah Islam maksudnya ya nah misalnya ma'ulima ta'khurihi bin nas contohnya ya, bar kalau fikum contohnya yang diketahui dengan ta'khurihi datangnya Nah, penghapus itu di akhir tapi dengan cara penas dengan dalil. Paham ya? Contohnya, nah barakallahu fikum yang diketahui datangnya penghapus tersebut di akhir tapi diketahui dengan nas dan dalil. Qaulu sallallahu alaihi wasallam seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu adantu kuntu adantu lakum fil istimta' minan nisa." Dahulu aku mengizinkan kalian untuk apa? bermut'ah dengan wanita. Waktu itu belum ada larangan ya waktu itu. Nah, ini berarti otomatis kan tahu kan? Diketahui kan? Diketahui dengan dalil ini. Nah, dulu pernah mengizinkan atau apa? Beristimta, istimta itu maksudnya bersenang-senang dengan wanita, maksudnya mut'ah itu paham ya? Itu dulunya. Nah, wa inna Allah harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Taala sungguh telah mengharamkan hari itu sampai pada hari kiamat. Masuk apa berarti? Masuk dihapus gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi haram sampai ke kiamat sehingga tidak ada lagi orang Syiah Rafidah dan semisalnya mengatakan bolehnya mut'ah satu pekan, dua pekan, tiga hari, yang penting ada mahar. Nah, ini keliru ya. Mahar mereka itu kalau kita telusuri adalah uang apa? Uang hasil perzinahan itu. Jual beli itu istilahnya. Apa ya? Mau berapa hari? Sehari. Maharnya berapa? Segini. Tanda tangan, setempel udah. Setelah itu dikembalikan lagi. Itu kalau prakteknya seperti itu di sana itu. Sebagian mereka seperti itu. Tapi sudah ada sayyidnya, tuannya, bang ya? Tuannya itu nanti punya stempel dia. Ya, datang dua orang laki-laki perempuan bukan marahnya. Nah, ya, laki-laki yang mau nama sayyidnya, "Sayyid, aku mau nikah mut'ah dengan si wanitanya. Mau yang berapa hari? Nah, gitu. Sehari, satu pekan, dua hari, semuanya ada tarifnya itu. Harganya berapa? Nah, dan setelah dah mau mau satu hari dah tinggal tulisan apa kertas itu stempel dah. Allah musta'an itu keliru ya. Padahal jelas ya wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Taala sudah mengharamkan nah mut'ah tersebut hingga hari kiamat. Paham tidak? Nah, sampai hari kiamat. Kemudian wa misalu ma ulima bi Nabi sahabi. Nah, barakallahu fikum. Sekarang nasikh wa mansukh tapi yang diketahui dengan apa? Diketahui enam dengan kabar sahabat. Paham ya? Diketahui penghapusnya itu dengan apa? Kabar sahabat. Artinya, Nah, karena penghapus datangnya di akhir kan? Ewa. Qaulu Aisyah ummul mukminin seperti ucapannya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, kana fi ma unzal min al-Qur'an. Dahulu termasuk perkara yang diturunkan dalam Al-Qur'an atau yang diturunkan dari Al-Qur'an. Naam, ashr radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Naam. Dahulu termasuk yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah apa? Nah, barakallahu wa sepuluh 10 kali susuan yang sudah diketahui yang membuat haram yang bikin yang membuat haram atau menjadikan dia mahram itu paham ya 10 kali susuan dulu tadi 10 kali nyusu sampai kenyang tadi ya nyusu sekali kenyang besok sampai 10 kali itu baru dikatakan saudara atau anak sepersusuan nah, mahram kan eh mahram nah kemudian summa nusikhna kemudian nah barakallahu fikum eh, dihapus. Eh, dalam artian apa? Hukum tersebut atau sepuluh kali susuan tersebut dihapus bi khamsi ma'lumat, bi khamsin Dengan apa? Dengan lima kali susuan yang sudah diketahui. Sehingga diketahui nasikh mansukhin, ya enggak? Iya nasikhnya mana nasikhnya? Bi khamsi ma'lumatin. Mansukhnya mana yang pertama tadi? yang nah, jadi dulu dalam Al-Qur'an ada lafaz seperti itu. cuma lafaznya dan hukumnya sudah dihapus. Ya enggak? Lafaz dalam Al-Qur'an enggak ada seperti ini. Hukumnya dihapus kita. Diganti hukum yang baru yaitu apa? Lima kali sudah dikatakan saudara sepersusuan. Oleh karena itu, anak angkat mahrum bukan anak angkat. Anak angkat itu mahrum bukan? Atau kalian nemu anak di jalan, kita bawa pulang, dibesarkan, mahrum enggak bagi kita? Kalau misalnya anak perempuan itu. Atau dirinci? Dirinci ya, dirinci dulu kalau dia anak yang temuan tadi kita adalah perempuan dan pernah nyusu dengan istri kita, misalkan kita lagi punya anak kecil lagi nyusu, disusukan sampai lima kali nyusu, mahrum nanti anak persusuan tapi kalau nggak pernah nyusu sama sekali dengan istrinya atau misalnya maka dia lebih besar pun bukan mahramnya ketemu ya berhijab bukan mahramnya anak angkat paham ya mahram bukan eh mahram bukan Bukan mahramnya karena mahram itu kan ditempuh dengan cara-cara yang sudah disebutkan oleh syariat di antaranya karena mahram itu karena menantuan atau mertua paham ya bisa ikatan pernikahan awalnya bukan mahram mertua itu bukan mahram aslinya awalnya tadi. Berarti masih calon mertua itu loh. Kalau sudah jadi mertua mahram. Paham ya? Itu pun sama kita kalau sama bapak ibu kita bukan mahram juga untuk mertua kita. Paham lo nih? Nah, kemudian ikatan apa? Ikatan nasab, hubungan nasab, keturunan dan keturunan nasab atau kandung itu itu mahram semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu hukum. Kemudian sebabnya karena wadha'an, persesuaian. Paham sama ya? Ewa eh, na'am barakallahu fikum. Di sini jelas sekali ya. Jelas sekali na'am barakallahu fikum hewan. Ya, Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, wa misal ma ulima bitarikh. Contohnya yang diketahui datangnya penghapus itu tapi dengan sejarah. Allah taala, ah, naam al-ana Allah 'ankum. Sekarang Allah telah berikan keringanan pada kalian. Al-ayah. Faqalu al-an, maka ucapan Allah Subhanahu wa taala al-an sekarang ya dulu ala ta'akhuri hadzal hukum, ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nam eh, akhirnya hukum ini, maksudnya datangnya hukum ini terakhir gitu loh. Karena dulu sekarang. Sekarang berarti terakhir kan? Nah, dulu sekarang. Nah, berarti yang dulu yang dulu, sekarang sekarang. Ucapan al-an berarti apa menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ta'akhuri hadal hukum. Hukum ini datang terakhir. Paham ya maksudnya ya? Nah, bahkan kalau untuk kira dan demikian pula kalau ini sebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hakam syai'in qabla hijrah perhatikan nah, ini atau juga contoh lain bahwasanya eh, ketika nah, kalau ini sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghukumi suatu perkara tapi sebelum hijrah sebelum hijrahnya summa hakama ba'da kemudian Rasulullah menghukumi setelah hijrah bima yukhalifu dengan perkara yang menyelisih menyelisih sebelum hijrah tersebut tasani nasikh maka yang kedua adalah nasikh penghapusnya Ya kalau gambaran globalnya, ketika Rasulullah menghukumi di Mekah sebelum hijrah, kemudian setelah hijrah Rasulullah menghukumi di Madinah. Tapi hukumnya berselisih dengan yang sebelumnya, berarti yang di Madinah itu apa? Nasir penghapusnya. Karena Rasulullah hijrah, nah barakallahu fikum hafizakumullah setelah nah barakallahu fikum berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahunan itu. Nah, 13 tahun setelah Islam Mi'raj dan Hawa. 40 tahun diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah itu setelah meninggalnya Khadijah bin Khuwailid dan juga Abu Talib eh, diangkat ke langit sebagai eh, ritual apa Islam Mi'raj itu. Kemudian setelah itu Rasulullah melakukan apa? Enam sholat lima waktu di Mekah enam kurang lebih tiga tahun. Sebelumnya sholatnya dua rakaat dua rakaat. Paham ya? Seperti sholat musafir itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu apa? Nah, karena gangguan dari kubat Quraisy, akhirnya hijrah kemana? Ke Madinah. Di Madinah menegakkan tauhid selama 10 tahun kurang lebihnya. Sehingga nah 40 tambah 2 23 eh, berapa? 63 tahun barangkali -barang, seperti itu. Syahidnya mana syahidnya? Syahidnya terkadang nah penghapusan itu diketahui dengan tarikh sejarah ini. Rasulullah kapan menghukuminya? Sebelum hijrah atau setelah hijrah? Paham ya? Itu berarti gitu kan? Kalau Rasulullah menghukumi, dulu pernah menghukumi sebelum hijrah, nah, kemudian menghukumi lagi setelah hijrah, paham? Maka yang nasihat adalah yang setelah hijrah ya. Yang sebelum hijrah itu ya berarti yang mansuh. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga barakallahu yang ketiga yaitu syarat daripada diperbolehkan diperbolehkannya penghapusan itu, yang ketiga adalah subuh nasih, subuh tuh an nasih. Penghapus tuh benar-benar ada gitu loh. Paham ya? Benar-benar ada penghapusnya, nggak sembarangan. Paham belum maksudnya benar-benar ada itu? Benar-benar ada itu ya benar-benar nah tidak palsu, tidak sembarangan, tidak sendiri gitu loh. Nah, masyarakat jumhur hanya yakuna aqwa minan mansuh dan jumhur mensyaratkan bahwasanya syaratnya penghapusnya itu harus lebih kuat daripada yang dihapus. Au mumasilan lahu atau sama-sama, sama-sama kuatnya. Penghapusnya juga kuat, yang dihapus juga kuat itu. Fala yunsakh al mutawatir indahum bin ahad. Maka hadis atau lafaz-lafaz yang mutawatir, mutawatir itu masih datang dari berbagai macam sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkan yang mutawatir. Itu tidak bisa dihapus dengan apa menurut mereka? Tidak bisa dihapus dengan hadis dari yang ahad ahad yang riwayat cuma satu orang satu orang atau dua orang itu ahad mutawatir itu yang banyak paham ya nah barakallahu fikum seperti itu seperti hadis ini nama Amal binniyat itu datang dari berbagai macam sahabat tapi tidak ada satupun yang sahih kecuali datang dari siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nah innamal Amal binniyat itu kemudian wa in kana sabitan dan jika memang benar penghapus itu benar datangnya dan ada Wal arjah annahu la yustaratu an yakuna naslihu aqwa. Nah, barakallahu fikum. Bacanya keliru ya bacanya. Bacanya diurutkan. Fala yustahul mutawatir min ahad wa in kana sabitan. Paham ya? Sampai situ berhenti ya. Nah, dan tidak boleh dihapus mutawatir itu dengan yang ahad menurut uh, jumhur tadi. Nah, walaupun penghapusnya itu benar datangnya. Paham saya itu? Ewa. Nah, ya, Akhirnya beliau mengatakan wal arjah namun pendapat yang lebih kuat annahu mulai syarat, bahwasanya tidak disyaratkan ayyakun nasifu aqwa au mumathilan. Tidak disyaratkan bahwasanya penghapus itu harus lebih kuat atau sama eh, dengan yang dihapuskan kekuatannya, itu enggak disyaratkan. anna mahalal naskhi al hukum Intinya ini kan dikarenakan tempat penghapusan itu tujuannya apa? Hukum itu. Yang dihapus hukumnya maksudnya itu. Oh ya, tempat penghapusan itu apa? Hukumnya itu. Paham belum ini?